kita rencanakan kita akan masuk pada poin ke 120 120 120 insyaallah pada poin ini Syekh Abdul Rahman Ad-Dusar rahimahullah menyebutkan tahqiqul ubudiyyah as-sadiqah يستلزم محاسبة النفس بكل شكل دائم بشكل دائم ومستمر محاسبتها على الأقوال والأفعال والنوايا ليبقى العبد في ذلك كله متفقا مع وحي الله سبحانه ومحاسبة النفس دليل على الشعور بالرقابة الإلهية وبلوغ العبد مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك Pada poin ini bahwa seorang hamba Allah yang menyatakan ia karena abud wa ia karena stain secara jujur maka dia akan pasti selalu melakukan usaha untuk mengevaluasi diri muhasabatun nafs dan upaya memperhatikan diri dengan cara mengevaluasi itu dilakukan dalam tiga hal. Pertama kaitan dengan masalah ucapan, kaitan dengan masalah perbuatan, dan kaitan dengan masalah niat. Hal itu harus dilakukan terus-menerus dalam rangka untuk menjaga keutuhan hamba itu dalam kaitannya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala apakah sudah sesuai ataukah tidak. Dan evaluasi pribadi masing-masing hamba Allah itu akan menunjukkan adanya perhatian bahwa Allah SWT selalu memperhatikannya. Bahwa Allah SWT selalu hadir di dalam kehidupannya. Dan sampailah hamba itu mencapai tingkatan sebagaimana kata Rasulullah SAW mencapai tingkatan ihsan yaitu agar engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihatnya, sungguh Allah melihat engkau. Para pendengar Dr. rahimakumullah. Upaya manusia untuk mencapai puncak kebaikan dalam hubungannya kepada Allah memang harus terus dilakukan. Iya. Tetapi hambatan-hambatan dalam hidup ini sangat banyak sekali yang itu harus terus kita sadari. Artinya sebagaimana kata Rasulullah SAW, jannatu mil makari, wa Orang untuk mencapai surga itu harus bersungguh-sungguh, bersusah payah. Karena segala hal yang akan mengarahkan seorang kepada surga itu memang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Hmm. Dan itu seringkali tidak disukai oleh hawa nafsu. Yeah. Tetapi selama kita menyadari bahwa ini adalah jalan kebenaran yang diridai oleh Allah SWT, yang jelas arahnya, jelas petunjuknya, hmm. ada contohnya dari Rasulullah, yeah. maka justru itulah yang menjadikan hamba itu merasa tenang, merasa tentram, hmm. merasa mantap hmm. untuk menjalani, menjalani hidupnya dengan segala macam tantangan yang akan dihadapi. Dan ingatlah, jalan menuju surga, menuju neraka sebaliknya akan dipenuhi dengan segala macam kaitan dengan syahwat. Nah, sekalian inilah pentingnya kita untuk selalu mengevaluasi diri. Sudahkah kita mensyukuri atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita tidak diberikan kepada orang orang lain? Berapa banyak di antara penduduk manusia di dunia ini yang belum memeluk Islam? Padahal jika seseorang dalam hidupnya tidak memeluk Islam, maka itu berarti kerugian dunia dan akhirat. Dan manusia muslim itu adalah pilihan Allah. Apakah kita sudah bersyukur dengan pilihan Allah ini? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله bahwa kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku, kata Allah. Tapi sayang, orang-orang yang menjadi hamba Allah itu ada yang balim, yeah. ada yang pas-pasan, ada yang kemudian bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Nah, sekalian, kita telah diberikan oleh Allah satu kemuliaan dengan Islam yang kita miliki. Dan ini adalah kekayaan yang paling mahal yang tidak boleh kita lepaskan, yang tidak boleh kita jual dengan segala sesuatu yang lainnya, yang nilainya kecil itu. Maka jangan sampai ada seorang wanita muslimah mau dinikahi oleh orang non-muslim. Hmm. Karena itu hukumnya haram. Apalagi kemudian dia menjual agamanya, melepaskan agamanya, masuk ke agama lain. Mengikuti agama sang suami. Na'udzubillah dari. Jangan sampai kemudian karena iming-iming harta, duit, makanan, jabatan, ataupun yang lainnya kemudian kita berani melepaskan Islam kita atau merusak keutuhan Islam kita. Sungguh orang seperti itu pasti akan merugi. Inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Allah a'ta dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Allah akan berikan dunia ini kepada orang yang dia cintai maupun dia benci. Kepada orang mukmin maupun orang kafir. Lakin Allah a'tal dina liman ahabba. Tapi Allah hanya memberikan agama kepada orang yang dia cintai. Kita dicintai oleh Allah SWT dan kemudian kita diberikan Islam. Jangan kita sia-siakan Islam yang kita miliki ini. Ini evaluasi yang harus kita kita apa kita sadari nikmat yang terbesar dalam hidup ini bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi kaum muslimin meskipun ada sebagian orang merasa kecil hatinya merasa minder karena melihat orang Islam di Indonesia terutama mundur miskin tertinggal bodoh dan macam-macam kondisi yang sangat apa mengenaskan iya. dan itu tentunya bukan salahnya Islam itu salahnya mereka sendiri karena Islam tidak mengajarkan sesuatu yang merugikan manusia. Tetapi justru selalu mengarahkan untuk kepentingan manusia di dunia sampai di akhirat. Maka saudara sekalian, inilah suatu bentuk evaluasi yang harus kita sadari. Nikmat Islam. Kita juga Allah berikan bentuk kesehatan yang luar biasa. Ya harusnya kita gunakan kesehatan ini dalam ketaatan kepada Allah. Betul, Ustaz kita akan tahu arti daripada arti kesehatan ini kalau hmm. sudah sakit. Betapa nikmatnya sakit. Kalau sudah sakit makan gak enak, semua terasa gak enak. Tenggorokan sakitnya udah begitu, makanan terasa pahit. pahit. Ya, melihat orang apa ini bergairah begitu kita sedih. Yeah. Ini nikmat yang luar biasa kesehatan ini. Yeah. Tapi sayang sebagaimana kata Rasulullah nikmatani maghbubun ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh orang banyak tertipu karena dua nikmat ini lalai mereka yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang iya. nah kesehatan kita harus kita gunakan di jalan Allah dan kalaupun Allah berikan kepada kita penyakit sehingga kita terkulai sehingga kita kemudian menjadi lemah kita syukuri karena itu adalah merupakan pengampunan buat kita mengangkat derajat kita. Dan Allah sedang menegur kita untuk kita selalu berdekat kepada Allah. Jangan malah menjauh dari Allah. Hikmah dalam kesehatan dan sakit luar biasa. Harus kita ambil. Dan itu harus kita evaluasi terus menerus. Seorang orang kalau nggak sehat dia sakit. Kalau nggak sakit dia sehat dia. Ya. Tidak lepas daripada itu. Dua itu saja. Itu saja. Makanya kita perlu untuk apa menjaga keutuhan itu. Yeah. Bahkan orang-orang saleh itu mereka merasakan nikmatnya sakit sebagaimana orang lain merasakan nikmatnya harta, menikmati, nikmatnya dunia dan seterusnya. ini ada matinya. Sih. Luar biasa. ya. <laughs> Nah, nah itu makanya bagaimana? Kenapa mereka selalu berkaitan dengan Allah swt. Hmm. Semua yang dia peroleh dirasakan itu berasal dari Allah, hmm. dikembalikan kepada Allah dan berharap kepada Allah, hmm. ampunannya, rahmatnya, dan lain sebagainya. Jadi ajaib buat orang mukmin gitu. Ya. Luar biasa. orang mukmin itu memang seperti itu. Ketika mendapat nikmat dia bersyukur, mm -hmm. ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Yeah. Itu senjata yang paling ampuh. Makanya orang mukmin itu selalu seimbang dalam hidupnya, tidak goyang, tidak kemudian <laughs> bergeser sampai kemudian kepada tingkat depresi apa hmm. kemudian apa ini menjadi hilang keseimbangan mm. bahkan kemudian bunuh diri naudzubillah min itu suatu sikap hilangnya keseimbangan keimanan pada diri orang itu. Hmm. Dan yang kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah nikmat waktu. Hmm. Yang seringkali manusia kurang sadar bahwa dia ini adalah merupakan kumpulan daripada hari. Setiap harinya berkurang berarti jatah hidupnya berkurang. Hmm. Inilah waktu yang harus kita perhatikan. Jadi bukan ulang tahun saja. Apa arti ulang tahun itu? <laughs> Itu sebenarnya harusnya penyesalan, bukan kemudian kebahagiaan, kebanggaan. Tapi itulah kehidupan manusia karena telah mengikuti jejak orang-orang non-muslim. Hmm. Mereka mengadakan ulang tahun, kita pun ulang tahunan. Hmm. Untuk apa kita ulang tahun itu? Padahal yang harus kita sadari, umur kita bukan bertambah tetapi berkurang. Dan apa yang telah kita persembahkan untuk Allah. Nah, itu apa yang kita kemudian perbuat untuk memperjuangkan Islam. Yeah. Apa amal kita yang telah kita bangun untuk kehidupan akhirat kita. Nah karena itu, mendengar Dr. Rahimahumullah, ini poin-poin yang kemudian harus kita sadari supaya kita kemudian nanti akan melakukan evaluasi lebih lebih dalam lagi tentang bagaimana dan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini sampai hari ini sehingga kemudian kita persiapkan ketika kita berjumpa kepada Allah maka kita berjumpa dengan muka tersenyum, yeah. wajah yang berseri-seri yeah. dan Allah katakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah iya. irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yeah. Allahu akbar. Jiwa yang tenang yeah, kembali kepada ya. Set tadi sampai tentang mutmainnah, Set. Yeah. Iya. Kayaknya lebih bisa di dalam nilai setengah jam lagi nih. Iya, Hmm. uh, kembali kepada uh, upaya kita untuk yeah. memperbaiki diri terus menerus. Hmm. Maka uh, yang harus kita sadari bahwa kita hidup ini hanya sebentar dan sebentar lagi akan uh, menghadap Allah SWT dan akan ada pertanggungjawaban. Makanya ada satu ayat yang paling ditakuti oleh para ulama dan ayat ini akan menjadikan kita untuk selalu mengevaluasi diri. Yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Di mana Allah katakan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. hmm. <clears throat> Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Maksudnya apa yang sudah dia persiapkan untuk Bekalnya. menghadapi hari akhirat itu. Allah ulangi lagi, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Hanya ada dalam satu ayat ini terdapat dua perintah bertakwa kepada Allah. Ada cuma ada, jarang ya dua. Enggak ada ayat lain kecuali ayat ini. Hmm. Dalam satu ayat mengandung dua perintah bertakwa kepada Allah. Hmm. Untuk menyadarkan kita agar supaya kita bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan akhirat itu. Hmm. Ya. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Nah, karena upaya untuk menyadari apa yang sudah kita buat untuk Allah, yeah. apa yang sudah kita buat untuk akhirat kita. Hmm. Maka inilah yang akan mendorong kita untuk selalu mengevaluasi diri. Sudah sejauh mana dan seberapa besar pengorbanan kita untuk Allah sampai hari ini. Ketika ada seorang penguasa bertanya kepada Abu Hazim, wahai Abu Hazim, seorang ulama. Tabiin apa tabiin? Dia tabiin. Hmm. Kenapa kami ini kok takut mati? Dia menjawab karena kalian membangun dunia kalian dan merusak akhirat kalian. Karena itu kalian tidak akan mau berpindah dari sesuatu yang terbangun kepada sesuatu yang rusak. Yeah. Nah, kita harus kemudian bagaimana kemudian merubah keadaan. Jangan sampai takut mati, yaitu dengan membangun akhirat kita tanpa meninggalkan dunia kita. Itu yang Allah katakan, "Wabtaghi fi ma ataqallahu dar akhirah wa tansa nasibaka dunia." Yang kamu harus terus mencari bagaimana mendapat ridha Allah untuk akhirat kamu. Hmm. Tapi jangan kamu lupakan dunia kamu. Nah, kalau kita sadari begitu pentingnya akhirat dibanding dunia. Sekarang yang terjadi sebaliknya, orang hmm. lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Semua waktu, tenaga, pikiran lebih banyak dikerahkan untuk mencapai dunianya. Tetapi kemudian sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran baru untuk akhiratnya. Dan ini tentunya satu cara yang terbalik. Satu pemikiran yang keliru. Karena Allah katakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, karena itu bangunlah kita untuk kepentingan akhirat kita. Jangan kemudian terlena dengan hanya sebatas dunia, lupa kepada bangunan akhirat kita itu. Mendengar dekat dekat rahmatullah. Allah ingatkan kepada kita di dalam surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzaki man yasha wallahu sami'un alim. Kalau tidak karena karunia Allah kepada kalian kata Allah dan rahmatnya maka nggak ada seorang pun di antara kalian yang bagus benar-benar sama sekali. Tetapi Allah lah yang membersihkan itu semuanya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha mendengar. Dan maha tahu. Sesekalian makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu, satu doa. Mudah-mudahan doa ini semua kita bisa hafal. Atau memang sudah hafal. Dan jangan kita lupakan untuk kita baca. Setiap kita dalam sholat atau di luar sholat. Allah SWT maha pengasih, maha pemberi. Dan itu yang kemudian diajarkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Allahumma ati nafusana taqwaha. Hmm. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Saya ulangi lagi. Allahumma, Allahumma ati nufusana taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Berikanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya. Bersihkanlah jiwa-jiwa kami itu ya Allah karena engkau sebaik-baik yang membersihkannya. Engkaulah pemiliknya. Engkaulah penolongnya ya Allah. Kita manusia lemah. Yang suka lupa, suka lalai, suka teledor, suka malas, suka jealous, hmm. suka tamak. Iya suka mempunyai penampilan yang ingin tampil, menonjolkan diri, sombong. Seringkali kemudian itu membuat kita lalai kepada Allah. Menipu diri sendiri. Yang oleh kebanyakan orang sekarang disebutkan banyak orang di antara mereka yang pakai topeng. Tidak yang sebenarnya. Nah, sekalian untuk upaya dalam perbaikan diri kita dengan muhasabah Ingat evaluasi terus menerus itu. Maka yang harus kita sadari, apakah yang ada dalam kalbu kita ini benar-benar untuk Allah. Sudah mengenal Allah, kita arahkan ke arah Allah. Supaya semua ni niat kita itu ikhlas karena Allah. Karena pekerjaan yang paling berat itu adalah mengendalikan hati Imam Sufyan al-Thawr rahimahullah menyebutkan pekerjaan yang paling berat yang aku alami dalam hidupku adalah meluruskan hatiku ini. Karena jika kemudian aku mampu mengendalikan dalam satu saat, dia akan berpaling berbeda arah dalam saat yang lainnya. Nah, bagaimana kita selalu mengontrol kalbu ini? Supaya kemudian terarah betul karena Allah. Kita kemudian melakukan tauhid kita karena Allah. Ya. Kita mendalami ilmu kita karena Allah kita mencari nafkah karena Allah. Kita menikah karena Allah. Kita mendidik anak kita karena Allah. Kita bersaudara karena Allah. Kita membangun persahabatan karena Allah. Kita melakukan seluruh aktivitas hidup ini karena Allah. Tentunya ini harus kemudian menjadi apa? Kesadaran kita untuk selalu mengontrol kalbu kita ini. Niat inilah yang paling menentukan arah seseorang. Allah tidak mau menerima amalan yang tidak ditujukan murni 100% karena Allah. Nah, evaluasi kita pertama kali adalah bagaimana kalbu kita ini bersih karena Allah SWT. Hati kita terus kita isi selalu dengan Allah SWT. Untuk Allah. Dengan pertolongan Allah. Dan selalu bersama Allah. Hmm. Satu kenikmatan yang luar biasa. Itu luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa ketika kita sudah mengenal Allah, kita selalu mengarah ke arah Allah dan hidup ini sesuai dengan ketentuan Allah. Kita selalu di atas garis Allah SWT. Jadi kalau begitu terbayang bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu. Luar biasa. Ya, rasanya. Itulah mereka. kenikmatan. Hmm. Kenapa ketika mereka sholat, Betul. mereka khusyuk, hmm. ketika mereka berjuang siap untuk mati sekaligus hmm. karena Allah. Hmm ketika seorang istri meladenin suaminya, hmm. mengurusi anaknya, hmm. menjaga rumah tangganya hmm. dengan rasa capek, hmm. penat. Kadang-kadang suaminya menyebalkan. kadang hmm. Kadang-kadang kemudian mengalami suatu kekurangan-kekurangan dalam rumah tangganya. Dia lakukan semua itu karena Allah. Maka kemudian dia merasakan ini apa yang dia lakukan itu. Yeah berharap untuk mendapatkan pahala Allah, mendapatkan ridha Allah. Hmm. Karena suaminya akan meridhoinya kalau melihat istrinya yang begitu mati mati yang di dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Itu Para pendengar Hmm. Inilah kalbu yang harus kita arahkan. Ketika kalbu ini terarah, maka tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kita kecuali dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Betul. Jangan pernah berkata sesuatu yang kemudian dapat menyebabkan murka Allah. Hmm. Kita mencoba untuk mengendalikan lisan kita. Hmm. Berapa banyak kita telah menyakiti orang tua kita. Berapa banyak kita telah menyakiti keluarga kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, kawan-kawan kita. Hmm. Berapa banyak kita telah mengadu domba orang. Berapa banyak kita telah kemudian menggosip orang. Berapa banyak kemudian kita memfitnah orang. Hmm. Berapa banyak kata-kata kita yang kemudian menyakitkan hati orang. Berapa banyak kata-kata kita yang mengandung kebohongan. Hmm. Berapa banyak kata-kata kita yang kemudian mengandung penipuan. Hmm. Berapa banyak kata-kata kita kemudian yang mengandung pengingkaran terhadap janji-janji yang ditetapkan. Dan macam-macam ucapan. Yang kalau itu tidak disadari, berbahaya bagi orang itu. Karena kata Rasulullah kebanyakan orang masuk neraka itu disebabkan karena lisannya. Dan Rasulullah menjamin, jika seseorang mampu mengendalikan lisannya, dan mampu mengendalikan kehormatannya, antara dua bibir, hmm. dan antara dua kaki dan bawah, bawah paha ini. Hmm. Kalau mampu mengendalikan itu, Rasulullah jamin surga baginya. Allahu Akbar. Hmm. Tetapi lihatlah perkataan orang sekarang ini. Sepertinya nggak ada kontrol. Iya. Yang benar, yang tidak benar. Yang bohong tuh Campur biasa, Ustaz. aduk dan sebagainya. Iya. Dianggap itu sepertinya tidak mengandung nilai apa konsekuensi. Tidak sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Ingatlah ketika dua malaikat yang berada di kanan kirimu itu. setiap kali mereka mencatat apa yang keluar dari mulutmu, meskipun satu kata. Apakah kata-katamu itu benar ataukah salah? Apakah kata-katamu itu diridai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah? Ini harus kita kendalikan di kita ini. Kemudian baru kita arahkan perbuatan kita. Sudahkah kita berbuat karena Allah? Sudahkah kita berbuat sesuai dengan syariat Rasulullah? Dan ini akan membuat semacam suatu evaluasi menyeluruh terhadap semua perilaku kita dalam kehidupan kita ini. Sudahkah kita melaksanakan sholat karena Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Sudahkah kita kemudian menjalani hidup ini, mencari nafkah ini karena Allah sesuai dengan syariat Allah? Sudahkah kita kemudian melakukan pergaulan-pergaulan kita karena Allah sadar syariat Allah Dan seluruh aktivitas kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan Allah Maha tahu tentang apa yang kita perbuat. Kembali ke lagi kita sebagai manusia. Yeah. Penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan segala macam godaan. Betul, Kalau kemudian kita menyadari itu, maka marilah kita untuk kemudian meng mengeliminir, hmm. Ya, minimal mengurangi, yeah. memperkecil pengaruh kesalahan-kesalahan tadi itu, kelemahan-kelemahan itu, untuk tidak kemudian menjadi suatu bentuk musibah hmm. dalam kehidupan kita, kita membuat kesalahan yang akan kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt Karena itu para pendengar Dr. rahimakumullah kita mencoba untuk memperhatikan lebih sedikit. Yeah. Bagaimana hubungan kita kepada Allah? Bagaimana kaitan kita dengan Rasulullah? Ini adalah satu bagian yang tidak boleh kita lepas. Dan harus yang kita jadikan yang paling utama dalam hidup kita. Targetnya adalah mencapai ridha Allah, mengikuti jejak Rasulullah. Hmm. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah lebih daripada yang lainnya. Hmm. Dan jangan sampai kita keliru. Ketika kemudian orang itu mengaku cinta sama Allah, hmm tapi isinya melanggar Allah. Makanya Hatim Asal mengatakan kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah sementara perbuatannya melanggar Allah, maka dia itu pembohong. Begitu pula kalau ada orang yang mengaku mencintai Rasulullah tetapi kemudian tidak mengikuti jejak Rasulullah bahkan melanggar Rasulullah, membuat aturan sendiri bertentangan dengan aturan Rasulullah, hmm. maka itu berarti dia berbohong kepada Rasulullah. Hmm. Rasulullah afiyah. Karena itu ini yang harus kemudian menjadi inti masalah kita. Kaitan kita dengan Allah, kaitan kita dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Jauh dekatnya kita dari Al-Quran menunjukkan jauh dekatnya kita dari Allah. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghatamkan Al-Quran tiga hari sekali. Hmm. Kalau nggak bisa ya seminggu sekali, hmm. dua minggu sekali, sebulan sekali. Para ulama mengatakan jangan kurang daripada 40 hari sekali engkau menghatamkan Al-Quran. Yang pertanda kamu adalah orang yang dekat dengan Allah. Hmm. Sudahkah kita sedekat itu dengan Al-Quran? Ini semua masing-masing kita yang lebih tahu. Yeah. Sejauh mana kita kemudian ketika berbicara merujuk kepada Al-Quran. Hmm. Ketika menyampaikan sesuatu, kita kemudian menyitir Al-Quran. Yeah. Kita mengingat, ketika mengingatkan orang, kita kemudian membawakan dalil Al-Quran. Luar biasa betul. Ketika kita menasihati istri kita, keluarga kita, kita bawakan Al-Quran. Al-Quran selalu terngiang dalam rumah tangga kita. Hmm. Coba kita lihat banyak keluarga di pagi hari udah terdengar musik. Hmm tidak terdengar Al-Quran. Yeah. Subhanallah. Hidupkan rumah tangga kita dengan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, Nawiru buyutakum biqir Al-Quran. Hmm. Hiasi, cahayai rumahmu Nawiru. dengan banyak baca Al-Quran. Hmm. Kemudian, yang ketiga, bagaimana kita kemudian menyadari atas bahayanya syaitan yang akan terus berusaha untuk menjerumuskan kita, menyesatkan kita, menghancurkan kita, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita kemudian mampu untuk apa ini? Eh, menghalangi semua langkah setan ini. Biar, biar baik setan jin maupun setan manusia yang harus kita kemudian upayakan untuk bagaimana kita menguasai mereka. Jangan kita dikuasai oleh mereka. Iya. Makanya hal itu tidak mungkin kecuali kalau kita selalu berhubungan dengan Allah SWT. Karena godaan jin, setan jin itu sampai kepada urat darah kita. Yang tidak mungkin kita bisa hentikan kecuali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian ini harus kita upayakan bagaimana mengetahui tentang seluk-beluk di budaya setan supaya kita dapat menghindarinya dan dapat kemudian menguasai dari segala macam pengaruh, pengaruh setan itu agar kita hancurkan setan-setan itu dan kemudian kita membangun diri kita dalam hubungan kepada Allah tanpa dipengaruhi oleh godaan setan itu. Hmm. Mampukah kita melakukan itu? Jadi kita harus membersihkan diri daripada pengaruh setan. Termasuk dia tanya kalau mau tidur wudhu. Iya. Kemudian membaca dikir-dikir. Tabarok itu satu. Ya? Kalau iya, kalau kalau tabarok itu uh, dibaca untuk supaya kita terhindar dari adab kubur. Hmm. Kalau kita meninggal pada hari itu dan kita membaca apa nih surat al-mulk hmm. itu akan menyebabkan kita terhindar dari azab kubur dan itu memang sahih saja hadisnya saya Jadi itu artinya kita kita bisa amalkan itu hmm, kemudian uh, kita membaca ayat kursi kita baca hmm. akhir dua ayat terakhir surat ini pada surat al-baqarah hmm. kul tiga kali kul al tiga kali kutubnas tiga kali hmm. kemudian kita baca doa doa kemudian kita apa ini eh, menyampaikan segala hal yang ada dan beri kita kepada Allah okay. sambil kita evaluasi diri kita hmm. ketika bangun pun seperti itu kita melangkah selalu ke arah Allah dalam rangka untuk terlindung dari pengaruh setan ini nah kita harus banyak berlindung daripada godaan setan, setan. Hmm. kemudian eh, bagaimana kita eh, dapat menjaga hubungan kita hmm. dengan Allah dalam berharap mencapai surganya yeah Sudahkah kita kemudian melangkah untuk mencapai surga Allah itu? Dan iya. kemudian juga kita bagaimana berusaha untuk menghindari daripada nerakanya. Ya. Karena ini adalah merupakan satu apa titik akhir yang kemudian sangat menyedihkan. Dan kita berharap tentunya semuanya dapat kemudian terkendali dengan baik, hidup dengan benar, dan meninggal pun masuk surga. Ya. Dan itu harapan setiap muslim tentunya. Betul, dan itu semua atas kesadaran kita dalam rangka membangun hidup ini untuk selalu merasa terkontrol dengan Allah yeah. sehingga kita beribadah itu karena Allah untuk Allah dan selalu kemudian diperhatikan oleh Allah dan bersama Allah SWT dan itulah merupakan pertolongan yang luar biasa pada kita jika kita sadari untuk selalu kemudian mengoreksi diri dan perbaiki diri dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kalaupun ada kaitan dengan yang lainnya itu pun dalam rangka untuk men, apa ini uh, mengoreksi daripada apakah ini sudah diridai oleh Allah sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Gitu. Ya, barakallahu fikum. <laughs> ya rekan-rekan mungkin nanti kita akan di 8816363